التحسين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الليلة ليلة خير وبر وبركة وإحسان وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل ما نقول ونسمع من الخير حجة لنا لا حجة علينا وإذا اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر إنه ولي ذلك والقادر عليه Beliau memulai kajian ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jal tiada sekutu baginya dia adalah wali dan penolong bagi orang-orang yang saleh dan beliau juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan para sahabatnya dengan salawat dan salam yang berlimpah hingga hari kemudian. Adapun setelah itu beliau mengatakan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya Al-Husna yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha agung dan sempurna. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan malam kita di hari ini merupakan malam yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan amalan-amalan yang kita perbuat senantiasa murni hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan semoga Allah Azza wa menjadikan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ucapkan dari kebaikan sebagai hujah yang menyelamatkan kita bukan sebagai hujah yang dapat membinasakan dan mencelakakan kita Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup dari pintu-pintu kejelekan. Sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa untuk melakukan hal itu. سنتكلم في هذه الليلة المباركة على عبادة من أجل العبادات وطاعة من أنفع الطاعات ثوابها جزيل ونفعها كبير في الدنيا قبل الآخرة ألا وهي نعمة الأخوة في الله قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذه الآية الكريمة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليذكر أصحابه من الأوس والخزرج الذين مرت عليهم سنوات طويلة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتقاتلون فجمع الله قلوبهم وأبدانهم لمحمد صلى الله عليه وسلم فذكرهم الله بهذه النعمة وبائتلاف القلوب فقال فأصبحتم بنعمته إخوانا Kita akan berbicara pada malam hari yang penuh berkah ini. Di mana kita akan membahas salah satu ibadah. Yang ini termasuk di antara bentuk ibadah yang paling agung. Dan merupakan satu ketaatan. Yang ini merupakan ketaatan yang paling bermanfaat. Yang pahalanya demikian banyak dan manfaatnya demikian melimpah yang kita rasakan dalam kehidupan dunia sebelum keutamaan yang kita rasakan dalam kehidupan akhirat yaitu nikmatnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan hendaknya kalian mengingat nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian ketika dahulu kalian bermusuhan lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang bersaudara dengan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Ayat yang mulia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan para sahabatnya yaitu mereka yang berasal dari Suku Aus dan suku Khazraj yang bertahun-tahun lamanya sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka saling bunuh membunuh, saling berperang antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal menyatukan hati-hati mereka dan menyatukan fisik dan tubuh-tubuh mereka dengan hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka maka Allah azza wa jal mengingatkan mereka dengan kenikmatan ini yaitu kenikmatan menyatunya hati-hati mereka fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan Sehingga kalian dengan nikmat yang besar yang Allah berikan, kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. manna Allah azza wa وجل Ala نبيه sallallahu alaihi عليه وسلم بنعمة تأليف قلوب أتباعه وجمعها فقال سبحانه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فيذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة نعمة اجتماع قلوب أصحابه فكانوا كالجسد الواحد في ذات الله وطاعة الله ثم بين الله عز وجل أن هذه النعمة لا تشترى بالمال ولا تجلبها المصالح الدنيوية ولا المطامع الشخصية فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فإن حب المصالح لا يدوم كما قال السلف حب المصلحة والمنفعة لا يستمر ومن أحبك على شيء عاداك على فقده من أحبك من أجل المال من أجل المنصب من أجل المصلحة سيعاديك ويتخلى عنك إذا فقدتها لكن من أحبك من أجل الله فسيبقى كذلك ما دمت على طاعة الله Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kenikmatannya ini di mana Allah azza wa jal menyatukan hati-hati para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam di mana Allah azza Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an Karim yang artinya dialah Allah subhanahu wa taala yang memberi kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan memberi kekuatan kepada kaum mukminin dan dialah Allah azza Jalla yang menyatukan hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau membelanjakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Namun yang menyatukan hati-hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Azza wa Jal mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan yang besar ini yaitu kenikmatan menyatunya hati-hati para sahabat beliau sehingga mereka ibaratnya seperti satu tubuh yang saling mencintai karena Allah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa kenikmatan ini tidaklah bisa dibeli dengan harta dan tidaklah pula bisa dicapai dengan harapan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia atau harapan untuk mendapatkan tendensi-tendensi pribadi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya engkau membelanjakan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Namun Allah Azza wa Jal yang menyatukan hati-hati mereka. Maka sesungguhnya mencintai seseorang karena adanya kemaslahatan tertentu itu tidak akan langgeng. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama salaf bahwa mencintai seseorang hubbul maslahah wal manfa'ah la yastamir. Mencintai seseorang karena ada tendensi tertentu ingin mendapatkan kemaslahatan dan manfaat tertentu itu tidak akan berlanjut Barang siapa yang cinta kepadamu karena sesuatu, maka dia akan memusuhimu ketika engkau kehilangan sesuatu itu. Siapa yang cinta kepadamu karena harta yang kamu miliki, atau karena kedudukan yang kamu miliki, atau karena kemaslahatan tertentu yang diharapkan kepadamu, suatu saat dia akan memusuhimu ketika engkau kehilangan harta tersebut atau kedudukan itu atau kemaslahatan yang diharapkan. Namun siapa yang mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan tersebut akan langgeng. Kecintaan tersebut akan menetap selama engkau taat kepada Allah Azza wa Jalla. ولما كانت المحبة في ذات الله شأنها عظيم رتب الله عليها أجورا عظيمة في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحادين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي إنهم تحابوا في الله مع اختلاف الأمثال والألوان والبلدان واللغات إلا أن محبة الله وطاعة الله جمعت قلوبهم وجمعت أبدانهم فبعثهم الله يوم القيامة على منابر من نور يلقطهم الأنبياء والشهداء مع أنهم ليسوا أنبياء ولا شهداء ولكن هذا شأن المحبة في الله جعلنا الله وإياكم جميعا من المتحابين في ذات الله عز وجل tatkala kecintaan yang dibangun di atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan yang sangat mulia yang sangat agung di dalam agama Allah Subhanahu wa taala maka Allah Azza wa Jal memberikan pahala yang besar. Pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang saling cinta mencintai karenanya. Baik dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan telah tetap kecintaanku kepada mereka yang saling cinta mencintai karenaku yang saling berziarah dan berkunjung karenaku dan mereka yang saling memberi dan menolong karena aku maka pada hari ini aku memberi naungan kepada mereka di saat tidak ada naungan kecuali naunganku yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang mereka saling cinta mencintai karenanya. Meskipun berbeda nasab keturunan mereka, berbeda warna kulitnya, berbeda negeri-negeri dan wilayah mereka, dan berbeda tujuan-tujuan mereka. Hanya saja kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jal itulah yang menyatukan hati-hati dan fisik-fisik mereka. Maka pada hari kiamat kelak Allah Azza wa Jal akan membangkitkan mereka dalam keadaan mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yang menyebabkan para nabi dan para syuhada mereka cemburu dengan apa yang diraih oleh hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karena Allah padahal mereka bukanlah dari kalangan para nabi dan mereka juga bukan dari kalangan para syuhada Namun demikianlah besarnya keutamaan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada mereka yang saling cinta mencintai karenanya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karenanya. وقد عقد الله عز وجل في كتابه الكريم عقدا موثقا مؤكدا أن المؤمنين إخوة قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أن كل مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره في مشارق الأرض ومغاربها أنه أخ لنا له ما لنا وعليه ما علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر فلا فرق بين مؤمن ومؤمن لاختلاف بلد أو لغة أو لون لأن الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله عز وجل telah menetapkan sebuah akad, sebuah tali ikatan di antara kaum mukminin yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam kitabnya Al-Quranul Karim tali ikatan yang begitu kuat yang begitu kokoh bahwa seluruh kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara Allah Azza wa Jal berfirman innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Diterangkan oleh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya tatkala menjelaskan ayat ini bahwa ini adalah merupakan tali ikatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum mukminin bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Apakah mereka hidup di wilayah timur di permukaan bumi ini? Atau mereka yang hidup di wilayah barat? Maka dia adalah saudara kita. Dia berhak untuk mendapatkan sebagaimana apa yang kita dapatkan baik hal-hal yang kaitannya dengan perkara yang positif atau yang negatif sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling mencintai saling menyayangi dan saling mengasihi ibaratnya seperti satu tubuh. Yang apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan pula oleh yang lainnya. Dari anggota tubuh yang lain yang menyebabkan tidak mampunya dia untuk tidur dan menyebabkan demam. Maka tidak ada perbedaan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Meskipun berbeda nasab keturunannya, meskipun berbeda bahasanya atau warna kulitnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. ولما كانت الأخوة في الله عبادة عظيمة كان لا بد فيها من شرطي قبول الأعمال الصالحة فلا بد أن تكون الأخوة خالصة لوجه الله لا لأي غرض دنيوي لأن الأغراض الدنيوية تفسدها ولا بد أن تكون الأخوة في حدود شريعة الله فتزداد بطاعة الله وتنقص إذا حصلت معصية لله ولما كانت الأخوة نعمة عظيمة وجب شكر هذه النعمة بالمحافظة عليها مما يفسدها أو يضعفها أو يكدر صفوها لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت وزالت وذهبت فيجب على المؤمنين المتآخين المتحابين أن يحافظوا على هذه النعمة وأن يسعوا في تقويتها وتثبيتها وإزالة كل الأسباب التي تفسدها وتضعفها maka tatkala persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah dan merupakan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jal berikan kepada para hamba. Maka di dalam melakukan ibadah yang agung ini juga harus terpenuhi dua syarat. Yang ini merupakan syarat diterimanya amalan saleh. Maka persaudaraan itu harus dibangun di atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Murni mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Bukan karena mengharapkan sesuatu dari kehidupan dunia. Sebab adanya tendensi-tendensi dunia inilah yang akan merusak persaudaraan tersebut. Sebagaimana persaudaraan tersebut harus dibangun dalam batasan-batasan syariat. Maka semakin kuat dan erat persaudaraan seseorang karena Allah Subhanahu wa taala ketika semakin bertambah ketaatan hamba tersebut kepada Allah dan akan berkurang persaudaraan dan nilai persaudaraan tersebut ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka tatkala persaudaraan karena Allah adalah merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan senantiasa menjaga persaudaraan tersebut dan menjauhi hal-hal yang dapat merusaknya atau melemahkannya atau yang mengotori kemuliaan dan kebersihan persaudaraan tersebut. Karena kenikmatan itu apabila disyukuri maka nikmat itu akan bertambah dan menetap. Namun jika kenikmatan tersebut diingkari dan dikufuri, maka kenikmatan itu akan lari meninggalkanmu dan akan sirna dan akan hilang. Maka wajib bagi kaum mukminin yang mereka saling bersaudara karena Allah, saling cinta mencintai karenanya untuk menjaga dan memelihara kenikmatan ini dengan cara mereka berupaya untuk mengokohkannya, menguatkannya dan menghilangkan segala sebab-sebab yang dapat merusak uhuwah, yang dapat merusak uhuwah dan melemahkannya. وقد أمرنا شرعنا بأمور كثيرة تزيد المحبة والألفة وتقويها وتنميها ومن ذلك التزاور في ذات الله كما سبق بعض أدلته ومنها إفشاء السلام على من عرف ومن لم تعرف من المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكسوا السلام بينكم وأمرنا ديننا بعيادة المريض لأن في هذا تقوية للمودة وأمرنا ديننا بإجابة الدعوة في العرس والمناسبات لأن في هذا تقوية للمحبة وأمرنا ديننا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وتبادل الهدايا لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا أي أن ذلك مما يزيد المحبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها لما يحدث ذلك من زيادة الألفة وزيادة المودة syariat kita ini memerintahkan memerintahkan kepada kita amalan-amalan yang begitu banyak yang akan semakin menambahkan kecintaan dan kasih sayang dan mengokohkan persaudaraan tersebut. Di antara apa yang diperintahkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah saling berkunjung, saling berziarah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah lalu sebagian dalil-dalil tentang hal ini. Dan di antaranya pula menebarkan salam. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenali atau yang kamu tidak kenali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman dan kalian tidaklah beriman hingga kalian saling cinta mencintai maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian melakukannya maka akan tumbuh saling cinta mencintai di antara kalian. Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk mengunjungi dan menjenguk orang sakit. Sebab yang demikian akan mengokohkan rasa cinta di antara kaum mukminin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk memenuhi undangan, memenuhi ajakan. Apakah dalam undangan pesta pernikahan atau undangan dalam kesempatan-kesempatan tertentu ketika saudaramu mengundang kamu. Sebab yang demikian akan mengokohkan dan menguatkan rasa cinta. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk mengantar jenazah dan menjawab ucapan seorang yang bersin ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk mewujudkan keinginan seorang yang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla demikian pula termasuk di antara yang diperintahkan adalah saling tukar menukar hadiah, saling memberi hadiah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Maksudnya bahwa dengan saling memberi hadiah itu akan menambahkan rasa cinta seseorang kepada saudaranya dan termasuk di antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau menerima hadiah ketika ada yang memberikan hadiah itu kepada beliau. Dan beliau juga membalas hadiah yang diberikan kepadanya. Disebabkan karena amalan ini akan semakin menambah rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum mukminin. ومن حقوق هذه المحبة والأخوة أن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك من الخير وتكره له من الشر في نفسه وماله وأهله وعرضه ودينه ودنياه مثل الذي تكره لنفسك ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تحب لنفسك السلامة العافية التوحيد السنة الطاعة صلاح الأهل والأولاد الستر الغنى فكن محبا لإخوانك مثل الذي تحب لنفسك والعكس بالعكس وهكذا أيضا أخوك المؤمن لا تظلمه لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه ولا تحتقره لعلمه أو نسبه أو لونه أو لباسه أو غير ذلك ولا تخذله في موطن يحب أن تنصره وأن تقف بجانبه في السراء والضراء والعسر واليسر ولا تسلمه إلى عدو يتربص به بل تحافظ على أخوته ما استطعت إلى ذلك سبيلا تحسن به الظن تتثبت فيما ينقل إليك عنه مما يشينه ويعيبه وينقصه واعلم أن الجزاء من جنس العمل ومثل ما تفعل بإخوانك سيأتي من يسقيك من نفس الكأس عاجلا أو آجلا Dan termasuk di antara hak-hak persaudaraan dan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah engkau mencintai kebaikan untuk saudaramu yang mukmin sebagaimana engkau juga mencintai mendapatkan kebaikan tersebut untuk dirimu sendiri dan engkau membenci hal itu terdapat pada saudaramu yang mukmin sebagaimana engkau benci hal itu jika terdapat pada dirimu baik kaitannya dengan harta, keluarga, kehormatan, agama, dunia seperti itu pula yang engkau benci apabila engkau mendapatkan hal tersebut pada dirimu sendiri. Azan dulu. Azan Hah? Azan dulu. Hah? Salat dulu ya. Ya. Berarti awal. Assalamualaikum.